بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Nah, apa prinsip yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ada yang ingatkan? Ya, Bukhari. Apa? Dari siapa? Nah, Ini adalah prinsip yang penting untuk dipahami, yakni membedakan siapa itu wali Allah dan siapa orang-orang yang menyerupai yakni wali yang palsu ini adalah prinsip yang agung karena apa? karena manusia banyak yang tidak bisa membedakan mana wali Allah dan mana wali syaitan samar. Banyak perkara ini menjadi samar pada kebanyakan manusia kaum muslimin sehingga mereka mengambil ilmu dari orang-orang fajir mengambil ilmu dari orang-orang fusak zindiq karena apa? karena memahami bahwa bulan adalah wali dengan ketidakpahamnya dia terhadap prinsip ini siapa itu wali dan siapa itu wali syaitan sehingga menganggap wali syaitan itu sebagai wali Allah dan kebalikannya wali wali Allah dikatakan wali syaitan dikatakan musuh-musuh Allah bagaimana tidak para ulama para ulama an-nasihin yang memberikan nasihat banyak mereka yang memusuhi ulama. Banyak di antara mereka yang membenci ulama. Ulama ulhaq Karena apa? Karena tidak paham. Padahal mereka adalah waliun. Mereka adalah aulia Allah. Yang diikuti nasihatnya. Yang diambil fatwahnya menyangka bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka adalah waliullah. Sehingga yang dilihat itu siapa? Bahkan yang diikuti yang diteladani adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang fusak, orang-orang zindiq orang-orang fujar. Maka ini adalah prinsip yang penting untuk diketahui. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa al-wilayah kewalian apa maknanya al-wilayah yakni al-qurb yakni dekat. Balikannya adalah al-ajawah. Al-wilayah artinya al-qurb ya karena dicintai sehingga dekat Adapun kebalikan dari al-wilayah yakni al-adawah yang bermakna al buad jauh. Al-adawah artinya musuh. Yang mana musuh itu jauh. Al-wilayah ada berapa? Ada dua. Wilayatullahi abd wa wilayatul abdi bil-Rabb Wilayah yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba ini yang pertama dan kecintaan hamba terhadap Rabb terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibahas di dalam prinsip ini. Siapakah aulia Allah? Orang-orang yang sebenarnya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. wilayah ada wilayatul am dan ada wilayatun khasah adapun wilayatullah lil abdi wilayatul rabb lil abdi kecintaan Allah taala terhadap hamba itu ada dua wilayatun ammah dan wilayatun khasah apa itu wilayatun ammah cintaan Allah subhanahu wa ta'ala secara umum yakni lil mukmin wal kafir cintaan Allah taala terhadap mukmin dan kafir al-bar wal fajir orang yang baik dan orang yang buruk semuanya mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak lepas dari tarbiyah pemeliharaan Allah tidak lepas dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi diberi kesehatan dan tanpa memilih yang mukmin saja yang sehat, yang kufar mereka semuanya sakit, enggak, semuanya tanpa melihat mukmin atau kafir ber atau fajir mereka mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diluaskan rezekinya, atau diberi kesuksesan di dalam usahanya atau diberi e, keberhasilan dan sebagainya rizki walafiyah, dunia nah ini menimpa ya, wilayah yang demikian ini berlaku umum bagi mukmin wal kafir al bar wal fajir adapun wilayah khasah yang mana wilayah khasah kecintaan Allah Ta'ala terhadap hambanya secara khusus yang mana ini meliputi pertolongan, hidayah ya ini khusus bagi orang-orang yang mukmin saja. Adapun kufar mereka tidak mendapatkan wilayah wilayatun khasah. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, "Dzalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirin la maula lahum. Demikian ini karena Allah SWT adalah wali yang mencintai terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang kufar mereka tidak mempunyai wali yaitu dalam hal apa yang memberikan hidayah memberikan taufik dan pertolongan lah wali kita adalah Allah adapun orang-orang kufar wali mereka adalah siapa syaitan atau Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah terhadap mereka Ikhwanifillah jami'an Kemudian wilayatu wilayatu al-abdi lirrabbi eh, kecintaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala inilah yang dibahas di dalam prinsip ini. Ya. Yang mana kecintaan hamba terhadap Arab mereka bertingkat-tingkat. Wilayatul wilayatul abdi lirabbi mereka bertingkat-tingkat. Ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah as-sabiqunal awwalun as-sabiqun al-awwalun eh, apa as-sabiq as bil khair yakni orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan ini adalah wilayah kewalian yang tertinggi yang mana mereka kriterianya adalah orang-orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan dan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh itu as fil khair yang berlomba-lomba di dalam kebaikan demi wali yang tertinggi melakukan kewajiban meninggalkan larangan melakukan yang sunnah-sunnah ya dan tidak melakukan perkara yang makruh. Tidak melakukan yang makruh, meninggalkannya. Yang mana mereka juga bertingkat-tingkat. as bil khair ini bertingkat-tingkat. Maka yang tertinggi tingkatannya adalah al-anbiya. Eh, yang tertinggi adalah al-khalilan yang tertinggi adalah al-khalilan, yakni dua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi salam menduduki peringkat pertama di dalam asalit bil khair. Kemudian Tingkatan berikutnya adalah para rasul ulul azmi. yakni Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, wa Muhammad yang ada lima. Ibrahim dan Rasulullah Muhammad SAW secara khusus mereka adalah khalilan menduduki peringkat yang pertama dan mereka juga sebagai Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang ketiga adalah para ambia war Rasul, Para rasul secara umum dan juga para nabi. Yang berikutnya adalah as-salihun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang melakukan wajib meninggalkan yang haram melaksanakan yang sunnah, semangat menjalankan sunnah, bukan uh, bukan kadang melaksanakan kadang enggak, enggak, tapi semangat menjalankan sunnah, istiqomah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh karena takut terjatuh pada perkara yang haram. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasidun. Tengah-tengah yaitu yang mencukupkan dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang haram akan tapi dia tidak mempunyai semangat yang kuat di dalam meninggalkan dalam menjalankan sunnah-sunnah dan juga dia tidak bersih dari melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Kadang melakukannya, kadang meninggalkannya. Melakukan yang makruh, kadang juga melaksanakannya. Nah ini al-muqtasidun, orang yang berada di tengah-tengah. ya hanyalah mereka melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, tetapi tidak punya semangat yang kuat dalam melakukan sunnah dan dia juga melakukan perkara yang makruh. Ya. Yang mana ikhwani fillah rahimakumullah jami'an? Keduanya keduanya yakni as-sabiq bil khair dan juga al-muqtasidun mereka semuanya masuk ke dalam jannah biduni adab tanpa adanya adab karena mereka tidak ada dosa Tentunya yang lebih tinggi di dalam jannah posisinya siapa? Yaitu ashabi bil khair. Yang berikutnya adalah al-muqtasidun. Kedua jenis ini mereka tidak merasakan azab an-nar. Karena tidak ada dosa yang mereka terus-menerus melakukannya. Kalaupun berdosa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para anbiya rasul ya jelas-jelas maksumin. Tapi ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala as-salihin. Apakah mereka tidak berdosa? Mereka berdosa. Tidak ada yang maksum, akan tapi dia tidak terus-menerus di atas dosa tersebut dikarenakan lalai kemudian dia terjerumus dalam dosa akan tapi dia bertaubat tidak terus-menerus melakukan kesalahan ketika taubat segera kembali ya, sehingga mereka masuk ke dalam jannah langsung tanpa adanya hisab eh, tanpa adanya azab tanpa adanya azab kemudian yang berikutnya ya jelas-jelas yang pertama dan kedua mereka adalah aulia Allah jadi mereka aulia Allah secara mutlak mereka aulia Allah secara mutlak Adapun yang ketiga adalah az-zalimu li nafsi. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Siapa itu? Orang yang mendolimi dirinya sendiri Apakah mereka juga Aulia Allah Mereka adalah Orang-orang yang Meninggalkan sebagian perkara yang wajib tidak meninggalkan sama sekali tidak tapi melakukan kewajiban dan kadang-kadang meninggalkan meninggalkannya nah kita kira-kira masuk yang mana ini yang kalau ke apakah ke satu atau ke dua atau ke ketiga nah dilihat dirinya masing-masing dan juga dia yang ketiga ini Allah zalim nafsihi juga jatuh dalam perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram dan juga jatuh di dalam perkara yang yang haram. Maka yang di yang demikian ini mereka tidaklah diberi derajat al-wilayah itu secara mutlak tidak. Akan tapi mereka diberi uh, di posisi sebagai wali sebatas ketaatan yang mereka lakukan. Jadi ada kadarnya. Walinya itu wilayahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kadarnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai dua dia dua posisi. Dia termasuk wali dan juga muadi dia juga wali, dia mendapatkan predikat wali dan juga mendapatkan predikat muadi, yakni orang yang memusuhi atau melawan, nentang. Maka kewaliannya itu sekadar sekadarnya eh, sesuai dengan taat yang dia lakukan. Dan juga adawahnya ini permusuhannya atau penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga sebatas maksiat pelanggaran yang dia lakukan maka tidak diberi nama wali secara mutlak akan tapi walinya itu sekedar sekadar apa yang telah dia lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kemudian ikhwanikullah rahimakumullah jami'an kita lanjutkan wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar. Ya, prinsip ini dalamnya terdapat pembedaan. Tafriquhu yaitu tafriqullah pembedaan Allah Subhanahu wa taala antara mereka siapa itu hum di sini yaitu aulia. Pembedaan Allah Subhanahu wa taala antara wali-walinya wa bainal mutasyabbihina bihim dan antara orang-orang yang menyerupai bihim menyerupai wali-wali Allah Subhanahu wa taala Siapa itu yang menyerupai min illah dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala al-munafiqin wal fujjar baik dari kalangan munafikin dan fujjar <clears throat> Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sehingga dengan itu kita bisa membedakan siapa du'atul haq dan siapa du'atul batil. Siapa yang mendakwakan kepada al-jannah dan siapakah mereka-mereka yang mengajak kepada an-nar. Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilal mujrimin. Ya, Allah SWT mengatakan wa dan demikianlah nufassilul ayat kami merinci ayat itu memperjelas ayat-ayat itu ya menunjukkan bahwa Allah taala telah menjelaskan perkara yang yang di yang disyariatkan ini perkara agama ini telah dirinci oleh Allah SWT di dalam ayat-ayatnya apa tujuannya litastabina sabilal mujrimin ya supaya menjadi jelas litastabina sabilul mujrimin supaya menjadi jelas jalannya orang-orang yang mujrim ya dengan memahami penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita paham ya paham jalannya orang yang bertakwa dan jalannya orang yang mujrim, orang yang fasik, orang yang zalim. Wa yakfi kata Syekh rahimahullah wa yakfi fi hadhihi al-ayah eh, fi hadha. Wa yakfi fi hadha dan cukuplah dalam ini yaitu penjelasan fi hadha fi hadzal bayan. Cukuplah penjelasan ini ayat min surati Ali Imran dari surat Ali Imran penjelasan tentang waliullah siapa itu waliullah yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Ali Imran ayat 31 Kul katakanlah Siapa yang disuruh oleh Allah SWT berkata yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, in kuntum Allah, apabila kalian cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka alamat dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Fattabi'uni. Ikutilah aku maka alamat dari kejujuran seseorang dalam mahabbah kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-ittiba adalah ittiba mengikutnya dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga wali itu wali itu siapa wali itu yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala Orang yang cinta itu bagaimana? Orang cinta itu yang muttabi' yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga agak cukup dengan pengakuan saja. Ngaku-ngaku saya cinta terhadap Allah. Saya sungguh sumpah bahkan wallahi saya cinta terhadap Allah. Tapi apa? Lihat amalannya. Bagaimana amalannya? Apakah sesuai dengan apa yang dia akui? Kalau dia mengamalkan tidak sesuai dengan sunnah maka tidak berguna pengakuan tersebut. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita ar yamshi fil ma' wa yatiru fil hawa' fala tasdar hatta tu'rid a'malahu ila al-kitab wa sunnah atau kama qala rahimahullah apabila kamu lihat ada orang yang bisa berjalan di atas air wah hebat ya atau terbang di atas udara jangan kamu tergiur tertipu sampai engkau mencocokkan perbuatannya itu dengan Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wali itu tidak cukup, tidak cukup seseorang itu mengaku saja atau melihat kelebihan-kelebihan yang ada di luar kebiasaan. Maka lihatlah bagaimana amalannya, apakah dia mutabi' melakukan intibah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Maka pengakuan kalau tidak disertai dengan ittiba tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Sehingga ittiba ini dikatakan oleh para ulama yaitu ayat ini kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayat ini dikatakan ulama ayatu al-mihnah. Ayatul mihnah. Ayat mihnah ujian, mihnah itu ujian. Kalau benar, kalau ngaku cinta terhadap Allah SWT diuji dia diuji apakah dia ittiba' terhadap Rasul SAW kalau ittiba' berarti ya benar pengakuannya tapi kalau enggak melakukan ittiba' berarti salah pengakuannya tidak benar akan tapi itu adalah pengakuan yang palsu sehingga dilihat amalannya sebagaimana di dalam hadis yang sahih <clears throat> di dalam hadis yang sahih fa inna fil jasadi ala inna fil jasadi la mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah apabila segumpal itu baik maka jasad seluruhnya akan menjadi baik kalau rusak maka jasad seluruhnya adalah rusak. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah jami'an al-mahabbah, pengakuan mahabbah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Amalan kolbu. Ini adalah amalan kolbu. Maka dilihat jawarihnya, dilihat amalannya apabila amalannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kalbunya benar kalbunya telah jujur ya kalbunya baik sehingga amalannya juga menjadi baik sesuai dengan sunnah Rasulullah. Akan tadi kalau dia mengaku cinta terhadap Rasulullah SAW hanyalah mengaku saja, ya akan tapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti hatinya rusak hatinya tidak baik maka amalannya juga tidak baik amalannya juga menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah karena itu ini adalah ayat-ayat ini adalah ujian ujian bagi mereka-mereka yang mengaku cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun fi suratil Maidah dan juga satu ayat di dalam surat Al-Maidah yaitu ayat 54 Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Wahai orang-orang yang beriman Barang siapa Di antara kalian yang murtad keluar dari agama Maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kaum yuhibbuhum yang mana Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap mereka wa yuhibbuna dan mereka pun cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu aulia yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala cinta terhadap mereka dengan kecintaan secara khusus bukan kecintaan secara am bukan cintaan umum siapa itu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala Tentunya orang-orang yang cinta terhadap Allah SWT yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri mereka di dalam ayat ini adillatan 'alal mu'minin. Mereka itu sifatnya adalah aulia Allah, mereka sifatnya adalah adillatan 'alal mu'minin, merendah terhadap orang mukmin yang lainnya tawaduk tidak sombong tidak merasa besar tidak merasa tinggi di hadapan orang-orang mukmin tawaduk rendah diri ya tidak takabur izzatan 'alal kafirin dan mereka keras terhadap orang-orang kafir ya sehingga barakallahu fikum Mahabbah ini adalah amalul qalb sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Inna fil jasadi mudghah fa in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Mahabbah ini adalah amalan qalb. Sehingga amalan qalb ini kalau baik ataupun kalau buruk itu akan tampak. Mau tidak mau akan tampak kalaupun tidak tampak sekarang akan tampak nanti apa kejelekan yang dia sembunyikan di dalam kalbunya itu walaupun dia sekarang berkumpul dengan ahli sunnah dengan salafi akan tapi kalau dia mempunyai niatan yang jelek mempunyai makar terhadap dakwah pasti pasti Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya, akan menyingkapnya. Dan pada keesokan harinya atau pada suatu masa Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan dia dengan melalui lisan ulama. Para ulama akan membongkar aib dia. Ya. Oleh karena itu amalan kolbu itu amalan kolbu itu berdampak pada amalan jawarih kalau benar kalbunya maka jawarahnya juga benar. Lihat bagaimana Zulkarnain yang mana dulu Masya Allah kita tahu dia adalah di atas al-haq dia duduk belajar bersimpuh di hadapan ulama sunnah Syekh Mukbil rahimahullah akan tapi ketika mempunyai makar terhadap dakwah mempunyai muslihat talawun ya mempunyai sikap talauk bermain-main terhadap dakwah sekarang dia bersama siapa Allah Subhanahu wa taala tampakkan dia hakikat dia sebenarnya ya telah uh, diberitakan ya ini dia duduk bersama artis ada yang tahu barangkali banyak yang tahu ya, duduk bersama artis muhadharah didampingi artis Tengku Wisnu namanya oh ya yang mana artis ini biasa tampil di Radio Roja gabung bersama dia bersama mereka bersama Roja bersama Haula demikian juga Abdul Mu'ti muncul di dalam majelis tersebut hadarah ya yang mana difoto. Ya mereka duduk-duduk bersama uh, artis ini. Ya, mana artis ini dia populer di TV Roja. Ya. Kan tapi di situ juga duduk uh, Syekh Salim uh, Syekh Utsman As-Salimi, wallahu alam bagaimana perkataan ulama terhadap beliau. <clears throat> akan tapi hadir rajul sangat jelas bagaimana posisinya sekarang apakah salafi atau bukan salafi telah jelas padahal dulu ada bersama kita kita tahu bahwa beliau adalah dai yang menyuruhkan pada manhaj salaf dan berada di atas jalan safi yang yang murni yang tidak tercampur dengan hawa nafsu akan tapi pasti apabila seseorang punya makar terdalam dakwah ini mau tidak mau akan muncul suatu ketika ya, pada suatu hari akan muncul apa yang dia simpan di dalam kolbunya tersebut dari niatan-niatan yang yang jelek faida fasadal eh, faida fasadal qalb wa idza salahat salahal jasadu kullu kalau kolbunya itu baik maka jasad semuanya akan baik akan istiqamah. Kalau kalbunya sudah jelek, menyimpan makar, menyimpan sesuatu niatan yang buruk terhadap dakwah, maka jasadnya itu akan menjadi jelek, amalannya akan menjadi rusak. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian sifat berikutnya aizzatan 'alal kafirin yujahiduna fillahi wala yakhafuna laumata la'im. Mereka itu yakni wali-wali Allah Subhanahu wa taala wijahidun mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencerca. Ya, yakni mereka mengucapkan yang benar walaupun itu pahit, walaupun bagaimanapun resikonya tetap yang benar itu dibela dan yang salah yang batil itu ditolak ya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah wal bayan dan juga dengan as-saif was mereka tidak takut kepada siapapun la yakhafuna billah laumata la'im Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah jami'an Maka cukuplah ayat-ayat ini sebagai penjelas siapa-siapa dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Summa sara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudajil khalqi wa huffadish syar'i ila anna al-awliya la Jafihim fihim min tarki ittiba'ir rasul rusul kemudian perkara ini menjadi keadaannya menjadi e, di sisi orang-orang yang men, yang mengaku mempunyai ilmu dan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah hudatul khalqi memberikan petunjuk kepada makhluk pada manusia dan mengaku sebagai menjaga syariat. Perkara ini atau prinsip ini di sisi mereka menjadi bahwa aulia itu budda fihim harus mereka itu mintarki ittiba'ir rasul. Mereka itu harus meninggalkan ittiba'ur rasul. Wa man tabi'ahum falaisa minhum dan barang siapa yang mengikuti para rasul falaisa minhum bukanlah bagian dari wali. Wala budda min tarkil jihad dan harus meninggalkan jihad barang siapa yang berjihad falaisa minhum bukanlah bagian dari aulia wala budda min tarkil iman wat taqwa dan harus meninggalkan iman dan takwa faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaisa minhum barang siapa yang mengikat dirinya dengan keimanan dan ketakwaan maka bukanlah bagian dari aulia Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, kami memohon kepada Engkau uh, ampunan dan juga keselamatan sebelumnya Engkau zat yang mendengar doa. Insyaallah penjelasannya kita sampaikan pada pertemuan mendatang dari prinsip dari sisa yang eh, dari sisa pada prinsip yang kelima ini. وفق الله الجميع لمحب يحب والحمد لله رب العالمين